Kita tahu bahwasanya <clears throat> di antara ibadah yang sangat agung adalah ibadah berbakti kepada kedua orang tua bahkan datang dalam sebuah hadis Nabi SAW alaihi wasallam mendahulukan berbakti kepada kedua orang tua daripada jihad fisabilillah. Ketika Nabi SAW alaihi wasallam ditanya, "Ayul a'mali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Dalam sebagian riwayat salat di awal waktu. Thumma ayun kemudian apa? Kata Rasulullah SAW, "Birrul walidain," berbakti kepada kedua orang tua. Eh, kemudian summa ayun kemudian apa kata Rasulullah SAW al jihadu fi sabilillah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bahkan ketika ada seseorang uh, yang datang minta izin kepada Nabi SAW untuk berjihad maka Rasulullah SAW bertanya ahayun walidak apakah kedua orang tuamu masih hidup kata orang ini masih ya Rasulullah kata Rasulullah SAW fafihima fajahid maka berjihadlah engkau dalam berbakti kepada uh, keduanya ya ini menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua adalah ibadah yang sangat agung. Demikian dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggandengkan antara berbakti kepada kedua orang tua dengan tauhid seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan atau memerintahkan Allah ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. wabil walidaini ihsana dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah untuk mentauhidkan Allah dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dan kita tahu bagaimana agungnya tauhid yang merupakan tujuan dari diciptakan diciptakannya manusia dan jin adalah untuk mentauhidkan Allah. Ternyata digandengkan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya beribadah kepada kedua orang tua adalah ibadah yang sangat sangat agung. E, demikian juga di antara hal yang menunjukkan berbakti kepada kedua orang tua adalah ibadah yang agung. E, lawan dari berbakti kepada kedua orang tua itu durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa yang sangat besar. Makanya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam e, ditanya ya tentang atau Rasulullah berkata ala ukhbirukum bi akbaril kabair maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang paling besar kata para sahabat bala ya Rasulullah tentu ya Rasulullah dosa-dosa apakah itu maka Rasulullah SAW berkata asyirku billah syirik kepada Allah kemudian uququl walidain berdurhaka kepada kedua orang tua sebagaimana dosa paling besar adalah syirik ternyata digantikan dengan dosa durhaka kepada kedua orang tua demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW ditanya ayu dhambi a'zam dosa apa yang paling besar kata Rasulullah sallam anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan sekutu sementara yang ciptakan aku hanyalah Allah Subhanahu wa taala kemudian Rasulullah SAW mengatakan uququl walidain durhaka kepada kedua orang tua demikiannya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara perintah untuk bersyukur kepada Allah dengan bersyukur kepada kedua orang tua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Anishkur li wa li walidayka ilayal masir." Bersyukurlah kepada aku itu berterima kasihlah kepada aku. kedua orang tuamu dan kepada akulah kalian akan dikembalikan. Ini menunjukkan agungnya hak kedua orang tua sehingga orang yang paling untuk kita patut untuk kita terima kasihi, kita syukuri adalah kedua uh, orang tua, dua orang tua. Makanya ketika ada seorang masih mendapati kedua orang tuanya dan dia tidak bisa masuk surga, maka ini adalah hamba yang celaka. Kata Nabi SAW, Rogi ma'anf man adroka abawi indal kibar summa lam khalil jannah. Celaka seorang yang mendapati kedua orang tuanya di masa jompo, kemudian dia tidak bisa masuk surga. Ketika ada seorang wanita melakukan dosa syirik dengan belajar sihir sebagaimana hadis ini dibuatkan sanad yang hasan dalam uh, tafsir Ibn Katsir maka wanita ini sadar dia telah melakukan dosa besar maka dia pun segera pergi ke kota Madinah untuk uh, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala namun qadarullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia maka dia pun menemui para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Dia bertanya, apakah dosa saya masih bisa diampuni? Maka dia mendatangi sahabat Nabi satu demi satu, namun tidak ada yang bisa jawab. dia offer kepada sahabat selanjutnya, sahabat selanjutnya, karena dosa yang dilakukan terlalu besar, yaitu berbuat syirik kepada Allah dan syirik berupa melakukan sihir. Ya, artinya dia buang dulu imannya, baru dia bisa melakukan praktek sihir. Ya. Tidak mungkin sihir bisa berjalan kecuali imannya telah hilang. Dan dia tahu dia telah melakukan dosa sangat besar. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Maka Ibn Abbas bertanya apakah kau masih punya orang tua atau ibu berbaktilah kepada uh, kepadanya. Mudah-mudahan dengan berbakti kepada ibu dosamu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Makanya ketika Rasulullah SAW bercinta Uwais al qurani yang kata Rasulullah SAW khairu tabi'in Uwais al qurani sebaik-baik tabi'in adalah Uwais al qurani di antara sabda Nabi SAW wa kanat eh, lahu umman ya sungguh dia punya ibu eh, dan dia berbakti kepada ibunya dia punya seorang ibu yang berbakti kepada ibunya dan masih banyak dalil segudang dalil yang menunjukkan bahwasanya berbakti kepada orang tua adalah ibadah yang uh, sangat agung dan kita tentunya diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua ya Eh, baik kepada ayah maupun kepada ibu meskipun ada khilaf di kalangan para ulama mana yang lebih utama untuk kita bakti apakah ayah ataukah ibu maka ada dua pendapat di kalangan para ulama pendapat pertama mengatakan bahwasanya ibu yang lebih dahulu untuk dibakti kita berbakti kepadanya dan sampai ada yang mengatakan tiga kali lipat kita berbakti kepada ayah ketika Rasulullah SAW ditanya man ahqun nasi bisuh husni sahabati Siapakah orang yang paling utama untuk aku bakti, aku berbuat baik padanya kata Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Kemudian bertanya lagi, thumma man, kemudian siapa ya Rasulullah kata Rasulullah SAW, ibumu. Thumma man, kemudian siapa kata Rasulullah SAW, ibumu. Thumma man, kemudian siapa yang keempat Rasulullah SAW mengatakan, thumma abuk. Kemudian adalah ayahmu, kemudian ayahmu. Ingat di sini, ibumu, ibumu, ibumu bukan ibu ada tiga ya, enggak ya. <laughs> Itu ibunya yang satu, ibu, ibu, ibu ya. Maka sebenarnya berkata bahwasanya ibu wajib untuk dibakti jika lipat daripada ayah karena tiga hal. Yang pertama, ibulah yang mengandung sementara ayah tidak mengandung. Yang kedua, ibu yang melahirkan bertarung dengan kematian sementara ayah tidak demikian. Yang ketiga, ibulah yang menyusui sementara ayah tidak menyusui. Dari tiga hal yang dilakukan ibu tidak dilakukan oleh ayah, maka Rasulullah SAW berwasiat untuk berbuat baik kepada ibu sampai tiga kali yang keempat baru ayah. Ini pendapat. Pendapat yang lain mengatakan sama, tidak ada perbedaan antara ayah dan ibu. Ini ya, pendapat yang saya pilih lebih kuat bahwasanya tidak ada perbedaan antara berbakti kepada ayah dan ibu. Dua-duanya harus dibakti. Bukan kerana saya sebagai bapak tidak, tetapi karena memang dalil menunjukkan akan hal tersebut. Di antaranya Allah ketika menyebutkan tentang bakti kepada kedua orang tua ya Allah menyebutkan kedua-duanya ya qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ya berbaktilah kepada kedua uh, orang tuamu berbaktilah kepada kedua uh, orang tuamu kemudian juga uh, <clears throat> dalam hadis-hadis juga ketika Rasulullah SAW menyebut tentang yang pahala yang paling besar atau amal terbaik kata Rasulullah SAW biru berbakti kepada kedua uh, orang tua hadis ada sisi yang menunjukkan ayah sangat memiliki apa namanya peran yang besar ketika Rasulullah SAW berkata kepada seorang anta wa maluka li abik sungguhnya engkau dan hartamu milik apa ayahmu kemudian seorang anak bernasab kepada siapa kepada ibu atau kepada ayahnya kepada ayahnya ya kepada ayahnya eh, sehingga sebagian lama berpendapat bahwasanya tidak ada bedanya ayah dan ibu hanya saja ketika Rasulullah SAW menyuruh untuk e, mengkhususkan penyebutan ibu, ibumu, ibumu, ibumu. Allah alam bisawab karena di zaman itu penghinaan terhadap wanita sangat besar. Kemudian perendahan terhadap wanita termasuk ibu sangat besar. Ya. Kalau ayah seorang anak tidak berani durhaka kepada ayah. Dan ayah masih kuat sehingga mungkin kebutuhan bakti dari anaknya tidak begitu besar. Tapi kita seorang ibu betapa sering anak membangkang kepada ibu, membentak ibunya, mungkin memukul ibunya. Bahkan saya pernah didatangi oleh seorang ibu ke rumah yang bawa anaknya mungkin eh, SMP kelas 3 atau SMA. Dia bilang, "Ustaz, saya anak saya ini saya sambil nangis, anak saya ini suka mukul saya." Anaknya di depan ibunya. Maksudnya subhanallah, anaknya mukul apa? Ibunya. Kalau bapaknya enggak berani. Artinya potensi untuk durhaka kepada ibu sangat besar. Ya, potensi sangat besar. E, makanya dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan di antara Eh, inna Allah harrama alaikum salasan Allah mengharamkan perkara-perkara keperluan di antaranya katanya kata Rasulullah SAW ukukul ummahat durhaka kepada para ibu bukan berarti durhaka kepada ayah halal tidak tapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan ibu karena ibu mudah untuk didurhakai dibentak, dimarah-marah, diperintah-perintah oleh anak ya oleh kalau sudah tua ayah lebih kuat lebih eh, namun bukan berarti berbakti kepada ibu lebih daripada ayah karena eh, munculnya seorang anak adalah sebab dengan pertemuan antara sperma ayah dengan sel telur sel ovum ibu dan besarnya seorang anak juga dengan jasa sang uh, sang ayah yang bekerja keras mencari nafkah buat buat istrinya dan anaknya. Jadi Allah alam bisawab ya eh, bakti kepada keduanya sama baik kepada ayah maupun kepada ibu. Jangan sampai kita semangat berbakti kepada ibu, lupa untuk berbakti kepada ayah. Dua-duanya wajib untuk dibakti, ya. Sehingga ketika ada masalah antara ayah dan ibu jangan kita bela ibu enggak ya. Karena kenapa kita bela ibu? Karena ibu lebih berhak untuk kita bakti enggak. Ayah dan ibu sama-sama sama untuk di kita berbakti kepada keduanya. Taib. Bahkan kedua orang tua meskipun kafir wajib untuk kita bakti sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma wa sahibihuma fid dunya ma'rufa jika kedua orang tuamu yaitu kafir memaksamu untuk berbuat kafir memaksamu untuk syirik yang kau tidak punya ilmu tentangnya ini bukan cuma orang tua kafir saja bahkan maksa untuk berbuat apa kesyirikan fala tuti'huma jangan kau taati mereka berdua untuk berbuat kesyirikan tetapi kata Allah wa sahibihuma fid dunya ma'rufa pergaulilah mereka dengan ma'ruf di ketika di dunia ketika mereka hidup sehingga berbakti kepada orang tua meskipun kafir hukumnya wajib lain halnya selain orang tua selain orang tua maka sunnah kita punya kakak kafir kita punya adik kafir kita punya bibi kafir kita punya om kafir tidak sampai derajat wajib tapi orang tua orang tua yang sebab spermanya dan sel ovumnya kita ada maka hukumnya wajib kita berbakti meskipun mereka apa kafir hanya saja bedanya orang tua kafir dengan orang tua mukmin kalau orang tua kafir begitu meninggal selesai tidak bisa kita lanjutkan bakti kita. Nah, orang tua mukmin kalau meninggal masih kita punya kesempatan untuk berbakti kepada orang tua mukmin yang sudah meninggal. Orang tua kafir sudah selesai. Kalau dia meninggal dunia mau diapain? Tidak bisa kita doain. Ya, oleh karenanya Nabi Ibrahim eh, ketika apa namanya? Eh, apa namanya? Tidak boleh berdoa untuk apa? Eh, ayahnya yang meninggal dalam kondisi kafir. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Nuh sebelumnya dilarang untuk berdoa untuk anaknya yang meninggal dalam kondisi apa? Kafir ya. Fala tas'alni ma laysa ya ya, ya ya ya, Nuh innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laysa laka bi Wahai Nuh anakmu itu bukanlah dari keluargamu dan dia telah melakukan perbuatan yang tidak benar maka jangan kau berdoa kepadaku permohonan yang kau tidak punya ilmu tentangnya ini a'idzuka an takuna minal jahilin aku ingatkan engkau Jangan sampai kau termasuk orang-orang yang jahil. Nuh berdoa untuk anaknya yang mati mengkunci kafir ditegur oleh Allah. Ibrahim tidak boleh mendoakan apa ayahnya. Nabi Muhammad SAW alaihi eh, apa namanya dilarang untuk mendoakan pamannya ketika pamannya Abu Talib yang meninggal maka eh, Allah berfirman maka nabi waladina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli kurba tidak pantas bagi nabi dan orang yang beriman untuk memohon ampunan bagi orang-orang yang meninggal dalam kondisi kafir meskipun karib kerabat meskipun karib kerabat dalam sahih muslim ketika Nabi SAW menziarahi kuburan ibunya dia mengatakan aku mohon izin kepada Allah an Astagfirli ummi untuk mohon ampunan bagi ibuku tapi Allah melarang dan aku minta izin untuk menziarahinya maka Allah mem membolehkan makanya Imam Nawawi menyebutkan bab kalau tidak salah bolehnya ziarah kepada kuburan orang musyrik intinya kalau sudah orang tua kafir meninggal dunia sudah terputus kita nggak bisa lagi berbakti kepadanya tapi kalau orang tua kita mukmin meninggal masih ada kesempatan berbakti kepadanya tapi ikhwan dan akhwat yang Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kita harus bahas masalah ini ada beberapa hal yang membuat kita harus bahas masalah ini pertama <clears throat> tadi sudah kita singgung karena berbakti kepada kedua orang tua adalah ibadah yang agung yang ternyata ibadah tersebut bukan hanya bisa kita lakukan semasa hidup mereka yang masih hidup alhamdulillah segera jangan lewatkan waktu untuk kesempatan berbakti kepada mereka berdua dan ternyata bisa dilakukan setelah mereka meninggal dunia. Yang kedua eh, bahwasanya eh, kita mungkin selama hidup masih kurang berbakti kepada kedua orang tua. mungkin berbakti tapi masih banyak kekurangan. Masih perhitungan ya bantu orang tua masih perhitungan, masih bantu ayah, bantu ibu masih penuh perhitungan. Sementara orang tua tidak pernah perhitungan sama kita. Ya. Saya sering bilang kalau orang tua dulu perhitungan sama kita susunya diirit-irit, oh, kita kurus krempeng semuanya. <laughs> ya, tapi orang tua jualan sawah, jualan ini, utang sana, utang sini, ah, kita biar bisa sekolah. Mereka berkorban habis-habisan untuk agar kita menjadi anak yang berhasil. Mereka tidak pernah perhitungan secara umum ya, tidak pernah ber perhitungan ya. Tapi sampai sampai kita sampai kita sudah besar sudah semua jadi orang ke orang tua kalau mampu kasih dia kasih jadi tidak pernah perhitungan dari kita sejak kecil sampai kita besar sampai kita besar ya makanya sebagian orang kalau pulang kampung pas lebaran pergi ke rumah orang tua bawa roti kaleng satu satu kaleng roti apa namanya itu kongguan kemudian pulang dari rumah rumah orang tua dari kampung bawa beras dua karung <laughs> Ini model kongguan bawa pulang beras dua dua karung ini orang tua kasih aja tidak ada masalah Sudah banyak orang tua terus memberikan kepada anaknya tidak, tidak pernah tidak pernah perhitungan sementara kita kalau orang tua apa namanya sering perhitungan Eh, saya baca perkataan sebagian seorang dia sudah tua. Saya baca perkataan dia cerita setelah dia sampai masa tua, masa jomblo baru dia sadar. Dia, setelah saya jomblo saya baru sadar bahwasanya ternyata dulu saya tidak berbakti kepada ayah saya. Bagaimana ceritanya? Dia cerita ketika saya sudah tua ini, anak saya sering datang kepada saya dan tanya, "Ayah mau ini. Ayah mau saya belikan ini." dan selalu saya jawab enggak nak ayah enggak perlu enggak nak enggak nak selalu saya jawab enggak padahal saya perlu padahal saya mau cuma saya enggak enak sama anak anak saya dari sini saya sadar ternyata ketika saya dulu orang tua saya masih hidup saya juga sering nawarin begitu ayah mau ini tapi ayah saya bilang enggak dan saya tidak belikan ketika ayah saya bilang apa enggak artinya tahu bahwasanya selama ini dia kurang berbakti kepada orang tua harusnya dia kenali kebutuhan orang tuanya dan dia hadirkan tanpa harus ber, bertanya-tanya Nah, kalau orang tuanya bilang enggak ya belikannya ya atau dia merengek-rengek untuk membelikan karena orang tua terkadang masih punya rasa malu atau segan atau gengsi atau yang lainnya ya. Oleh karenanya dia baru sadar ketika dia sudah tua bahwasanya selama ini dia ternyata kurang berbakti kepada kedua orang tuanya. Oleh karenanya e, nanti kalau antum yang jomblo-jomblo ya udah menikah. Antum sekarang kalau kita bilang dulu orang tua mau susah, antum nggak bisa meng menggambarkan. Karena antum lupa, karena antum kecil antum nggak ingat kecil lu kayak apa. Antum nggak tahu. Tapi nanti kalau antum sudah nikah, kalau ada yang mau sama antum, <laughs> terus antum punya anak, <laughs> antum punya anak, baru antum lihat gimana istri antum setengah mati, ketakutan, anak ini gendong, itu antum baru tahu betapa beratnya apa orang tua. Saya, saya pernah dengar ada seorang lelaki di di di, di Atul Quran cerita saya ingin tahu gimana berat ngurus anak. Suatu hari saya bilang sama istri saya, hari ini saya ngurusin. Dia gendong anaknya, Enggak eh, mampu dia. Ini pekerjaan ibu-ibu. Dia ternyata berat ya. Ya, berat. Baru kita tahu ternyata orang tua dulu setengah mati ngurusin apa? Ngurusin kita ya. Jadi kita setengah mati ya. ya. Dia harus makan pilihan, tidak makan sembarang untuk kepentingan anaknya dan intinya sulit lah intinya belum lagi ketika mengandung ketika antum nanti para jomblo punya istri ya, insya Allah antum tahu mudah-mudahan antum punya istri <laughs> Taib. Jadi kenapa kita perlu berbakti kepada orang tua setelah meninggal karena mungkin semasa hidup kita bukan mungkin pasti kita kurang dalam berbakti. Jadi kalau sama istri masya Allah semua dibelikan emas dibelikan, mobil dibelikan, ini dibelikan, anu dibelikan. Sama orang tua pelitnya luar biasa. Mama minta ini hitung-hitungan, bapak minta ini hitung-hitungan. Bapak dan mama juga jarang-jarang minta. Begitu sama istri sama anak-anak Masya Allah jor-joran. Kalau istri minta jalan-jalan ke luar negeri kalau punya uang ya, iya jalan aja jalan luar negeri. Kalau mama minta beli ini, aduh mak saya masih banyak utang, mobil belum lunas, ini belum lunas, itu belum lunas. Penuh-penuh apa? Pelit dan perhitungan. Padahal Allah mengatakan yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang harus mereka infakkan. Allah menjawab bukan apa yang harus kamu infakkan, infak apa saja silakan, tapi Allah jawab kepada siapa yang lebih utama kau infakkan? Falil walidaini qul man anfaqtum min khairin falil walidaini. Apa saja yang kau infakkan kebaikan apapun maka untuk kedua orang tua. Artinya eh uh, saya kenal kawan subhanallah dia membangun rumah oh, ibunya dulu baru rumah dia rumah ibunya dulu dia bangun kemudian setelah rumah ibunya besar jadi dan saya pernah nginep di rumah ibunya dia bangun rumahnya dan rumahnya dia bangun pun lebih kecil daripada rumah ibunya jarang ini langka orang apa seperti seperti ini artinya bukan dia melalaikan anak istrinya anak istrinya tetap kewajiban terpenuhi tapi dia punya perhatian besar terhadap apa? E, ibunya ya. Sehingga bisa dipastikan ketika kedua orang tua kita hidup, kita pasti kurang dalam berbakti kepada mereka. Kemudian yang perkara ketiga, kenapa kita berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal? Karena kebutuhan mereka terhadap bakti kita bisa jadi lebih besar dan pasti lebih besar daripada kebutuhan bakti kita kepada mereka semasa mereka masih hidup. Kalau mereka masih hidup, mereka masih bisa beraktivitas sendiri, masih bisa jalan-jalan, masih bisa makan yang mereka suka, mereka masih bisa beribadah. Tapi ketika mereka sudah meninggal, mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi, sudah bisa, tidak bisa ibadah lagi. Idza matal insan in qata'a amalu. Kalau seorang meninggal putus amalannya. Putus amalannya. Maka kebutuhan mereka dengan uluran ke, tangan kebaikan anak mereka sangat dibutuhkan. Karena mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Oleh karenanya ketika kita, dia masih hidup kita ngajak makan, mungkin kita pijit, mungkin kita ngobrol, mereka senang tapi kebutuhan itu kurang sekarang mereka membutuhkan dalam alam barzah di bawah eh, dalam tanah dalam kegelapan eh, liang lahat mereka sangat butuh doa dari anak-anak mereka bisa jadi kebutuhan itu lebih besar daripada kebutuhan mereka terhadap bakti anak-anak ketika mereka masih masih hidup yang keempat sebagian ulama mengatakan bahwasanya ibadah berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia lebih ikhlas daripada berbakti kepada kedua orang tua semasa mereka masih hidup. Kenapa ketika mereka masih hidup kita masih berharap sanjungan orang tua, masih berharap pengakuan orang tua. Artinya ada timbal balik yang kita harapkan dari orang tua tersebut. Paling tidak sanjungan, pengakuan, pujian dari orang tua. Ini tuh ada nilai-nilai duniawi yang kita harapkan balik dari orang tua kepada kita. Dan ini mengurangi keikhlasan. Berbeda dengan ketika mereka sudah mati, kalau mereka sudah meninggal dunia, apa yang kita kita tidak berharap lagi tidak ada mereka tidak bisa muji mereka tidak bisa lagi sanjung mereka tidak bisa pengakuan sehingga seorang berbakti kepada ayah dan ibu setelah meninggal bisa jadi lebih tulus lebih ikhlas daripada ketika mereka masih masih hidup ini semua mukaddimah yang ingin sampaikan agar kita jangan lalai ya, untuk terus berbakti kepada orang tua setelah orang tua meninggal meninggal dunia. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia? Yang pertama yang terbaik adalah mendoakan mereka, mendoakan mereka. Oleh karenanya Nabi Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insan in qata'an amalu illa min thalath." Jika seorang meninggal dunia terputus amalannya kecuali tiga. Sedekah jariyah, sedekah jariyah, ilmu yang tafa'u ilmu bermanfaat, waladun salihun yad'u anak saleh yang mendoakannya. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan hal yang paling bermanfaat bagi seorang sudah meninggal dunia adalah waladun salihun yadu'u lahu anak soleh yang mendoakannya. Dan ini dalil bahwasanya ciri anak soleh adalah suka, suka mendoakan apa kedua orang tuanya. Kalau anak jarang mendoakan orang itu tidak soleh. Kenapa anak tersebut tidak tahu diri? Kata Nabi SAW, La yashkurullah, ma la yashkurun nas. Tidak tahu berterima kasih kepada Allah, orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepadanya. Siapa orang paling punya jasa dalam kehidupanmu? Kedua orang tua. Kedua orang orang tua. Makanya Allah mengatakan anishkurli wali walidayka, berterima kasih kepada kula dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu ya. ya. Maka kalau kita tidak uh, makanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis Man sonaa ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'unahu Faduulahu kata nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang berbuat baik kepadamu maka balaslah kebaikan tersebut semisal tujuannya apa kalau kita balas kebaikan orang dan semisal kita tidak punya hutang budi sama dia tidak punya hutang budi sama dia Fa'ilam ta'jiduma tajidu ma tukafiuna kalau kau tidak mampu membalas seperti apa yang diberikan maka doakanlah doakanlah pertanyaan siapa orang yang paling berbuat baik kepada kita Rasulullah bicara umum ya siapa berbuat baik kepadamu maka balaslah kalau kau tidak mampu maka do doakanlah Orang yang paling berbakti berbuat baik kepada kita siapa kedua? Orang tua. Paling tidak sebab adanya kita di atas muka bumi ini. Kedua orang tua. Dan apa kita mampu untuk balas kebaikannya? Enggak bakalan mampu. Enggak bakalan mampu. Enggak bakalan mampu. Siapa yang lihat bagaimana seorang wanita yang mengandung kemudian melahirkan, bertarung dengan kematian, kemudian menyusui dengan menggendongnya ya, mengirung sang anak dia tahu tidak ada yang bisa membalas budi kedua orang tua nah kalau kamu tidak bisa balas budi kedua orang tua maka doakan kedua apa orang tua makanya nabi mengatakan ciri orang soleh anak soleh adalah mendoakan apa orang tua kalau kita nggak pernah doain orang tua kita nggak soleh omong kosong bilang soleh kenapa karena kita tidak tahu balas budi tidak tahu balas budi maka ini yang paling bermanfaat bagi seorang untuk berbakti kepada kedua orang tuanya setelah meninggal dunia adalah mendoakannya kemudian datang dalam hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kita bisa berbakti kepada orang tua dengan cara yang lain selain uh, berdoa adalah mohon ampun kepada mereka untuk mereka berdua. Ini mohon ampun istighfar adalah bagian dari doa tapi dia lebih spesifik terkait dengan dihapuskannya dosa-dosa. Dalam hadis disebutkan Inna rajula la turfa'u darajatu fil jannah. Ada seorang laki diangkat derajat di surga. Faqala anna li hadha. Kok bisa saya diangkat derajatnya? Maka dikatakan fayuqal bi istighfari laka walad bi istighfari waladika laka. Karena anakmu sering mohon ampun buat buat engkau. Anakmu sering mohon ampun buat buat engkau. Dan dua ini mendoakan orang tua dan mohon ampunan bagi orang tua dilakukan semasa orang tua masih hidup maupun sudah meninggal meninggal dunia. Hanya saja kebutuhan akan doa untuk kedua orang tua lebih dibutuhkan ketika mereka sudah meninggal dunia. Kita orang tua masih hidup kita doain. Kita mohon agar Allah ampuni dosa-dosanya karena orang tua kita juga manusia sering melakukan dosa. Apalagi ketika mereka sudah meninggal dunia. Ya, apalagi mereka sudah meninggal dunia. Bisa jadi doa kita yang kita panjatkan dengan tulus terutama di sepertiga malam yang terakhir menjadikan kuburan yang mereka tempati alam barzah menjadi rawdhatun min riyadil jannah di antara taman-taman surga. Allah melampangkan kuburan mereka, Allah memberikan cahaya dalam kuburan mereka gara-gara doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalil-dalil lain menunjukkan di antara bentuk bakti kepada kedua orang tua adalah uh, uh, menghajikan dan mengumrahkan menghajikan dan mengumrohkan sebagaimana dalam hadis ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang yang ingin melakukan ibadah atas orang tuanya. Demikian juga bersedekah atas nama orang tua. Ya. Dalam hadis inna uh, ummi uh, aflatat nafsuha walam lam takallamat wa wa adhunu law takallamat tasaddaqat afa atasaddaqu anha Ya Rasulullah ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan dia tidak sempat bicara mau sedekah. Tapi kalau dia bicara menurut saya dia akan bersedekah. Apakah aku bersedekah atas ibuku? Kata Nabi saw. "Na'am, tasaddaqa anha." Bersedekah atas nama orang tua. Jadi kita bisa berbakti pada orang tua dengan bersedekah. Kita kasih orang miskin dalam hati kita niatnya untuk ibu kita. Kita kasih orang miskin niat niat kita untuk ayah ayah kita. Kita bikin wakaf, bangun uh, eh, gali sumur untuk untuk orang-orang wakaf masjid wakaf apapun wakaf buku-buku kita sebarkan ilmu kita sebarkan niatnya untuk orang tua mungkin diantara bentuk bakti kepada orang tua kemudian diantara uh, eh, bentuk bakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia adalah berbuat baik kepada temannya teman ayah maupun teman ibu dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna min abaril bar silatul rajuli ahla wuddi abihi ba'da ma walla atau ba'da ma yuwalliya kata Nabi SAW di antara bentuk berbakti adalah seseorang berbuat baik kepada keluarga teman bapaknya setelah bapaknya meninggal dunia setelah bapaknya meninggal dunia berbuat baik kepada teman bapaknya setelah bapaknya meninggal dunia hadis ini dibuatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu suatu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berjalan dan dia naik himar. Kadang-kadang naik onta, kadang-kadang dia pingin santai, relax dia naik himar. Dengan menggunakan pakaiannya dan pakai sorbannya. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang Arab Badui. Arab Badui, Arab kampung. Kemudian Ibnu Umar berkata, "Anta fulan?" Engkau fulan? Kata dia, "Iya." "Ayahmu fulan?" "Iya." Maka Ibnu Umar kemudian segera turun dari himarnya, kemudian dilepas sorbannya, dia pakaikan kepada orang ini Arab Badui ini, kemudian dia silakan monggo naik di atas himarku. Orang-orang yang ikut Ibnu Umar heran, ini siapa? Kenapa kok dimuliakan oleh Ibnu Umar? Kata Ibnu Umar, Abuhu kana wuddan li Umar. Ayah orang Arab Baduin dulu teman dekatnya Umar bin Khattab. Teman dekatnya bapak saya. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna min abaril bar, termasuk berbakti kepada orang tua, silatul rajuli ahla wuddi abihi. Adalah menyambung silaturahmi atau berbuat baik kepada keluarga teman bapak keluarga teman teman bapak jadi kalau kita selama bapak kita selama hidup punya teman teman yang baik tentunya atau ibu kita punya teman baik maka kita berbuat baik kepada mereka saya katakan seandainya ayah kita masih hidup tentu dia senang kalau ada anaknya berbuat baik sama temannya iya atau tidak dia senang seandainya ibu kita masih hidup kita berbuat baik sama teman ibu ibu kira-kira bangga atau tidak bangga tapi dia sudah meninggal dunia Intinya uh, ketika kita berbuat berbuat baik kepada kepada teman bapak atau teman ibu, maka kita sedang berbakti kepada ayah dan ibu. Dan itu pahalanya pahalanya besar. Jangankan ayah dan ibu, bahkan Rasulullah SAW berbuat baik kepada teman-teman Khadijah. Ya, Rasulullah SAW sering menyembelih kambing kemudian Rasulullah SAW menyuruh dibagi bagi kepada sadaiq Khadijah untuk dibayikan kepada teman-temannya Khadijah sebagai bentuk perhatian Nabi kepada siapa? Khadijah ya. itu istri apalagi kepada kedua orang tua maka kalau kita tahu ayah kita punya teman dulu teman sering ngopi bareng ngobrol bareng curhat kerja bareng dekat pergi masjid bareng-bareng maka kita berbuat baik kepada teman ayah kita atau demikian teman ibu kita ada ibu kita sering sebut temannya sering ketemu dengan dia sering telepon sama dia, sering ngobrol sama dia. Ibu kita meninggal, temannya masih ada, kita baikin teman ibu eh, tersebut. Ini beberapa hal tadi yang bisa disebutkan berbuat baik kepada atau berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal. Apa tadi yang pertama? Mendoakan. Yang kedua, istighfar. Yang ketiga, haji dan umrah. Yang keempat, sedekah. Yang kelima, datang dalam satu hadis riwayat uh, Abu Dawud dan Imam Ahmad dari Abu Usaid Malik bin Rabi As-Sa'idi namun sebenarnya memdhaifkan hadis ini uh, sanatnya ada bermasalah sebagian menghasankan hadis ini uh, terutama terkait dengan fadhail amal saya bacakan hadis ini Jadi Abu Usaid Malik bin Rabi As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala dari sahabat berkata baina nahnu julusun inda rasulillah tatkala tatkala tatkala kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idja'ahu rajulun bani Salimah maka datanglah uh, seorang laki dari bani Salimah faqala ya Rasulullah maka orang ini bertanya ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima ya Rasulullah masih ada amalan yang bisa dari berbakti kepada kedua orang tua yang bisa aku lakukan untuk aku berbakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal dunia. Faqala na'am kata Nabi ada. As-salatu 'alaiha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu 'alaihima yaitu mendoakan keduanya. Mendoakan keduanya. Termasuk solat jenazah karena dalam solat jenazah adalah mendoakannya dan secara umum mendoakan keduanya dan ini adalah ibadah yang paling afdal kata Syekh Utsaimin ini berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal yang paling afdal adalah mendoakan Makanya dalam ini disebutkan yang pertama sebelum yang lainnya, kemudian dalam ketika Rasulullah SAW sebutkan tentang amal anak Adam terputus kecuali tiga salah satunya mendoakan kedua orang orang tua dan ini yang paling baik dan paling mudah dilakukan. Yang paling baik dan mudah dilakukan. Kalau menghajikan butuh duit. Sementara cicilan rumah belum lunas. <laughs> Kemudian kalau mau bersedekah juga butuh biaya. Yang tanpa biaya dan paling afdal adalah mendoakan kedua orang tua, tidak perlu biaya. Maka sisihkan waktu mendoakan orang tua. Salat malam doakan orang tua, ketika kedua orang doakan orang tua sebelum tasyahud akhir, mudah Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma bayani rabbayani Allah ampunilah aku kedua orang tua, rahmatilah mereka berdua. Kata Allah, "Wa qur rabbirhamhuma kama bayani shaghira." Katakanlah ya Allah rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka merawatku ketika masih kecil ya. Kita ini masih kecil subhanallah. Siapa yang rawat kita? Orang tua. Kalau ada apa-apa yang menakutkan kita tinggal mama kita teriaknya apa? <laughs> Mama. Kita nggak teriak Allah, kita teriaknya apa? <laughs> Mama. Kemudian kita kalau sudah peluk mama sudah selesai. Kayaknya kita sudah di istana kerajaan, enggak ada yang berani ganggu. <laughs> Jadi ketika mereka merawat kita masih kecil, ya kita ingat maka kita berdoa kepada Allah rahmatilah mereka berdua subhanallah Arhamhuma kama rabbaini Rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka merawat kita masih kecil. Kita minta rahmat yang luar biasa, bukan sekedar rahmat. Orang tua ketika dia masih kecil, dia merahmati kita rahmat yang hebat atau tidak? Rahmat yang hebat. Rahmat yang besar. Kita ingin Allah merahmati mereka seperti orang tua merahmati kita ketika masih masih kecil. Ada saya pernah lihat klip seorang syekh dia ceramah, dia bilang saya setiap salat lima waktu saya doakan kedua orang tua. Bahkan dia bilang setiap saya saya lupa dia bilang setiap sujud atau setiap apa saya doakan orang tua. Kemudian dia hitung. Saya sudah doakan sejak sekian puluh tahun. Coba saya hitung berapa rakaat yang saya sehingga dia bilang saya saya lupa tapi dia bilang kalau tidak salah saya sudah doakan kedua orang tua saya lima ratus ribu kali atau sekian seratus ribu kali. Dia hitung pakai sekian kali sekian sekian. Artinya dia ingin menunjukkan bahwasanya jangan pelit-pelit untuk mendoakan apa kedua orang tua. kalau kita kalau habis sholat malam doanya ya Allah lunasi utang-utang ya Allah. <laughs> rezeki bertambah ya Allah ya Allah luluhkan hati istriku <laughs> doanya gitu-gitu aja jadi orang tua kurang ya jadi eh, ciri anak soleh adalah mendoakan apa kedua orang tua ini yang pertama kata Rasulullah SAW as-salatu alaihima benar ada bakti kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia pertama as-salatu alaihim doa mendoakan mereka berdua yang kedua istighfaru lahuma doakan ampunan bagi mereka berdua doa ampunan bagi mereka berdua di antaranya ikhwan kalau kita tahu orang tua kita dulu punya salah sama temannya sama orang kita datangi orang tersebut kita bilang tolong maafkan apa ibu saya tolong maafkan ayah saya dulu atau kita bilang ibu dulu pernah giniin mas tolong maafin atau ayah pernah gini itu diantara hal yang apa bisa kita lakukan sehingga ibu kita mudah diampuni sehingga ayah kita mudah di, diampuni selain kita doakan kita juga minta keikhlasan dari orang-orang yang pernah didolimi oleh orang tua kita orang tua kita zolim bisa jadi dolimi tetangga, dolimi keluarganya, dolimi kakaknya, dolimi adiknya bisa maka kita agar sempurna istighfar tersebut kita bukan hanya beristighfar untuk mereka tapi kita datangi orang-orang yang pernah didolimi oleh kedua orang tua agar kita mohon keikhlasan dari mereka. Yang ketiga wa infadhu ahdihima min ba'dihim. Ini yang tidak disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Infadhu ahdihima min ba'dihima. Menunaikan janji mereka berdua setelah mereka meninggal dunia. Mungkin orang tua ketika masih hidup pernah janji sama tetangga nanti saya belikan kamu kulkas misal. Misalnya. Terus orang tua keburu meninggal. Kalau kita punya uang, kita bisa belikan bagus. Kalau enggak, enak apa-apa. Ini enggak, enggak, enggak wajib ya. Sesuai dengan kemampuan kita bisa pernah janji sama orang pernah janji sama orang dan sebagian lama memandang kita menunaikan janji mereka berdua baik dalam janji duniawi harta ataupun janji yang bersifat ukhrawi misalnya orang tua dulu uh, apa namanya uh, pingin bangun masjid kan kita punya mampu kemampuan kita bangun masjid dengan niat untuk orang tua itu itu baik atau orang tua dulu punya cita-cita ingin uh, apa namanya uh, berbuat baik kepada anak yatim maka kita lakukan intinya jika kita mampu untuk menunaikan wasiat orang tua atau janji orang tua yang pernah mereka utarakan ketika masih hidup kita lakukan maka itu berbakti bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang keempat ikramu sadiqihima memuliakan teman mereka berdua ini sudah kita jelaskan tadi datang dalam hadis yang sahih Uh, yang keempat eh, itu yang kelima yang keempat saya mohon maaf kelewatan silaturrahim allati la tusallu ila bihima ini juga tidak disebutkan dalam hadis yang tersendiri menyambung silaturahmi yang tidak mungkin disambung kecuali dengan kedua orang tua maksudnya bagaimana kita ini diciptakan di atas muka bumi bukan tiba-tiba seperti Nabi Adam alaihissalam tiba-tiba tanpa ayah tanpa ibu Seandainya kita diciptakan seperti Nabi Adam tanpa ayah tanpa ibu, kita enggak punya om, enggak punya tante, enggak punya bapak, enggak punya ibu, enggak punya sepupu kita nggak ada kerabat tetapi kita diciptakan dengan sebab pertemuan ayah dan ibu kita nah dari ayah dan ibu kita ini kita punya kerabat rahim dari sisi ayah maupun si bapak dari sisi ibu sisi ayah misalnya paman am amma kemudian kakek dan nenek dari kakek bapaknya ayah nenek ibunya ayah kemudian kita juga dari sisi ibu ada namanya khal dan khalah saudara laki-laki ibu saudari laki-laki saudari perempuan ibu Kemudian kita punya kakek dan nenek juga dari sisi ibu yaitu bapaknya ibu dan mamaknya ibu. Eh, kita punya sepupu dari sisi ayah, sepupu dari sisi ibu. Inilah kerabat-kerabat ini. Kalau kita buat baik kepada mereka, berarti kita yang berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi Rasulullah SAW ketika menyebut tentang pengasuhan kata Rasulullah SAW al-khala biman zilatil um. Bahwasanya bibi seperti ibu. Ya, kalau kita ibu kita sudah meninggal masih ada bibi kita masih ada tante kita kita mampu untuk membantu mereka telepon ke apa ke ziarah ke kalau bisa bantu secara materi itu yang terbaik karena mereka lebih senang dikasih materi daripada cuma disenyumin <laughs> eh, kita ziarah oke okay, tapi kalau kita bisa materi kasih itu kita keluarkan uang pada tempatnya karena kita sedang berbakti kepada orang tua seandainya orang tua masih hidup mereka senang atau tidak senang mereka bangga bangga adiknya di ini, oleh karenanya ini diantara bentuk berbakti kepada orang tua kita berbuat baik kepada kerabat ibu atau kerabat ayah yang masih hidup yang masih uh, hidup tapi ini saja ikhwan dan akhwat yang Allah subhanahu wa taala yang bisa sampaikan ya tentang berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka wafat semoga Allah menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk berbakti kepada kedua orang tua semasa hidup mereka maupun setelah wafat mereka amin ya rabbal alamin dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama kedua orang tua di surganya kelak amin ya rabbal alamin ada yang bertanya saya persilahkan kalau tidak ada alhamdulillah sudah masuk jadwal makan siang monggo silakan Salam tuan Abang kata Kalangan para ulama ya, eh, Tidak Tidak bisa ya. Syafi berpendapat bahwasanya Menghadiahkan bacaan Al-Fatihah Al-Imam Nawawi Dalam Al-Minhaj sahih Muslim Dan juga dinukil oleh atau disampaikan oleh eh, Kathir dalam tafsir surah Asalil Insani illa masa'a. Dalilnya Ibnu Kathir sebutkan karena Nabi tidak pernah orang tua. Kemudian Allah SAW pernah menyuruh seorang sahabat pun melakukannya dan tidak seorang melakukannya. Seandainya itu baik pasti para sahabat sudah ber, berlomba-lomba untuk mengirim-ngirim uh, eh, pahala bacaan Quran atau pahala puasa atau pahala yang lainnya kepada mayat atau kepada orang tua. Adapun perhatikan, ketika kita bersedekah atas nama orang tua, itu bukan namanya ngirim pahala sedekah, beda. Tapi sedekah itu adalah ibadah yang takbal niyabah. Sedekah adalah ibadah yang menerima perwakilan. Jadi kita sedang bersedekah atas nama apa? orang tua. Bukan kita bersedekah, pahalanya kita punya terus kita kirim pahala. Paham? Sama ketika kita haji, kita bukan haji kirim pahala haji kepada orang tua, tidak, tapi kita berhaji atas nama orang tua. Oleh karenanya Imam Syafi'i berpendapat eh, yalhaqu al-mayyit salah kata Imam Syafi'i tiga perkara yang akan sampai kepada mayat setelah mayat meninggal tentunya. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah haji dan umrah, yang ketiga adalah apa? Sedekah. Selain itu tidak. Selain itu ti Tidak. Dalilnya tadi dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya Rasulullah SAW tidak pernah menyampaikannya, tidak pernah mengutarakannya. Para sahabat juga tidak pernah mengutarakannya. Dan para sahabat tidak pernah melakukannya. Tidak pernah melakukannya. tapi kalau ada yang melakukannya, kita tidak mengingkari karena masalah khilafiyah. Ustaz kedua orang tua istri ana berbeda agama. Bagaimana sikap Bagaimana sikap ana sebagai suami untuk membantu istri ana berbakti kepada orang tuanya dengan menjaga silaturahmi mertua? Ditambah mertua ana selalu minta ana untuk berkunjung ketika hari hari raya mereka. Tetap suruh istri sabar, tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya, suruh istri mendakwahi kedua orang tuanya. Sabar dakwahi, dakwahi, dakwahi ya sampai apa namanya uh, siapa tahu mereka dapat hidayah. Saya sudah dapat dua cerita. Seorang dapat hidayah, orang tuanya dapat hidayah ketika menjelang wafatnya dengan kesabaran anaknya. Dengan kesabaran anaknya. Yang pertama ada seorang akhwat, bapaknya Nasrani. Kemudian ketika sakit dia jaga, dia jenguk sampai menjelang wafat dia minta ayahnya tersebut bersyahadat dan ayahnya melakukan asyhadu alla kemudian tidak lama meninggal dunia artinya masya Allah dia berhasil ini bakti luar biasa memberi bukan materi tapi memberi, memberi sebab apa hidayah kemarin juga saya dapat cerita saya ditanya Ustaz bagaimana hukum seorang yang dia tahu bapaknya meninggal dalam kondisi Islam tapi kemudian bapaknya dibuat acara ke kematian dengan cara non muslim kok tahu dari mana iya karena dia punya saudara-saudara masih kafir, terus bapaknya juga kafir, ketika bapaknya sakit dia yang paling getol ngerawat, yang paling getol anu sampai akhirnya dia suruh ayahnya bersyahadah dan ayahnya mau syahadu la ilaha illallah syahadu muhammad rasulullah kemudian tidak lama meninggal dunia tapi dia nggak bisa <laughs> buktikan apa-apa akhirnya keluarga yang non muslim datang kemudian mengurusi apa jenazahnya saya bilang ya sudah kalau nggak bisa mau diapain ayahnya tidak berdosa ya yang penting artinya maksud saya sabar dalam mendakwahi orang tua. Bisa jadi di detik terakhir, di nafas terakhir bisa jadi dia ber, masuk Islam. Jadi semangati istri untuk berbuat baik. Tapi kalau diajak ke acara yang haram maka jangan datang. Apakah doa seorang anak adopsi juga terus mengalir di saat ayah dan ibu angkanya sudah wafat? Jadi anak adopsi uh, kalau dia kalau dia sangat sayang kepada kita, misalnya kita punya anak angkat, ya, anak angkat orang tuanya mungkin sudah meninggal atau apa kita anak angkat kita bilang enggak eh, kita ngerawat dia dan kita sangat sayang sama dia sehingga dia selalu ingat kita, maka dia akan mendoakan kita dan fungsinya sama. Ya, jadi siapapun doakan kita, mau teman, mau siapa bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Cuma kenapa disebut anak? Karena anak ini yang paling kekuatan hatinya besar yang selalu doakan apa? Orang tua. Kalau teman paling doakan sesekali. Awal meninggal doang, habis itu minggu depan sudah nggak doain. <laughs> atau pas meninggal, oh, rahimahullah semua rahmat. Setelah itu sudah nggak doain. Tapi kalau orang tua kan selalu ingat terus. Nah kalau anak adopsi kita ternyata kita benar-benar rawat dengan baik dan dia selalu ingat kita, dia doain ya bermanfaat sama seperti anak yang mendoakan orang tuanya ya. Tetapi kenapa disebut anak kandung? Karena yang benar-benar selalu ingat orang tuanya adalah anak apa? Anak kandung. Jadi sama aja baik anak adopsi maupun anak kandung yang penting yang paling banyak mendoakan itu yang ber, bermanfaat. Lihatlah Imam Ahmad yang selalu mendoakan gurunya setiap waktu sahur setiap hari. Sittatun adu'ulahum fis sahar kata Imam Ahmad enam orang yang aku selalu doakan ketika waktu sahur setiap hari di antaranya Syafi'i gurunya sendiri. Imam Ahmad bukan anak angkatnya tapi dia selalu mendoakan apa? Imam Syafi'i. Ibu saya meninggal dalam keadaan tidak salat subuh dan tidak sempat mengucapkan kalimat tauhid menjelang ajalnya. Apakah ibu saya ada harapan masuk surga? Tapi kan dia salat Isya sebelumnya. Ini <laughs> eh, maksudnya cuma salat subuh enggak sempat. Ya mungkin ya doain aja lah dia muslim insyaallah muslim. Kecuali ibu saya meninggal tidak pernah salat. Ya. Kalau tidak salat subuh ya mungkin lagi sakit, lagi apa, ada uzur kita nggak tahu. Bagaimana orang tua yang tidak memiliki anak? Bagaimana jadi orang tua kalau tidak punya anak? Tahap? <laughs> Atau anaknya sudah meninggal dunia sebelum dia? Bisa jadi. Anaknya sudah meninggal dunia sebelum apa? Sebelum dia. Alhamdulillah pahala banyak. Kalau kita seandainya seorang mandul nggak punya anak, bukan berarti selesai. ada pahala-pahala yang lain. Ya, ada pahala-pahala yang lain bisa dia dia lakukan. Tapi demikian saja sebagian tidak bisa saya jawab karena keterbatasan ilmu.